yang ke-25 hadis yang menerangkan tentang uh, beberapa hal diantaranya tentang salat dan agan yaitu hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Malik Ibn al-Huwairith beliau meriwayatkan قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم متفق عليه dari sahabat Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu semoga Allah meridai beliau ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya Sallu kama ra'aitumuni usalli Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa idza hadaratis salatu dan apabila datang waktu salat yu'adzin ahad lakum ahadukum hendaknya seseorang dari kalian mengumandangkan azan waliya ummakum akbarukum dan hendaknya yang paling tua di antara kalian mengimami kalian. Muttafaqun alaih hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ini merupakan salah satu hadis dari hadis-hadis dalam kitab ini yang memuat beberapa hukum syariat terkait dengan hukum salat atau juga adzan. Kita akan membaca keterangan penulis rahimahullah tentang kandungan hadis ini. Beliau menyebutkan bahwa hadis ini terdapat padanya tiga masalah. Bagian pertama dari hadis ini disebutkan beliau memulai dari bagian tengah dari hadis ini. Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Bila datang waktu salat, maka hendaknya seseorang dari kalian mengumandangkan azan. Nah, ini menunjukkan tentang disyariatkannya azan, masyru'iyatul azan dan bahkan ini menunjukkan wajibnya azan. Perintah dari Nabi untuk melakukan azan. Masyru'iyatul azan wujubuhu lil amri bihi. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah seperti yang tadi kita dengar bahwa azan merupakan suatu kewajiban berdasarkan perintah Nabi yang tadi kita dengar dan berdasarkan dalil-dalil yang lain. Bahkan syiar adzan menjadi syiar yang sangat penting bagi komunitas muslimin. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis syiar adzan ini menjadi tanda bahwa suatu negeri merupakan negeri muslimin. Kalau ada sebuah tempat ya dikumandangkan adzan padanya berarti itu negeri muslimin dan tentu ketika suatu negeri dihukumi dengan suatu hukum bahwa itu negeri muslimin akan ada konsekuensi-konsekuensi hukum begitu pula sebaliknya ketika suatu negeri dihukumi bukan negeri muslimin maka di sana juga ada konsekuensi-konsekuensi hukum di antara konsekuensinya bahwa yakni suatu negeri merupakan negeri muslimin yaitu bahwa dilarang negeri itu diperangi dilarang negeri itu diperangi pernah suatu kejadian Nabi SAW menunggu waktu azan pada suatu negeri yang ketika itu belum diketahui apakah itu negeri muslimin atau bukan Sementara Nabi ingin e, menyerang mereka. Maka setelah datang waktu sholat dan ternyata ada adan, beliau SAW mengurungkan niat untuk menyerang negeri tersebut. Karena dengan azan diketahui bahwa itu adalah negeri muslimin. Nah, ini salah satu konsekuensinya dan ini sangat penting. Makanya ini menjadi salah satu dalil bahwa adzan merupakan kewajiban. Bagaimana tidak, ya? Karena dengan adzan itu suatu negeri terselamatkan dari suatu serangan besar atau suatu peperangan. Kemudian dari hadis ini pula diambil suatu faidah kata Syekh Sa'di Wa kaunuhu ba'da dukhulil waqti. Azan pun dilakukan menurut hadis ini setelah masuk waktu sholat. Ya. Jadi Nabi mengatakan, Iza hadaratis sholat bila datang waktu sholat. Kalau begitu, fungsi daripada azan ini adalah di antaranya adalah memberitahukan atau mengumumkan bahwa waktu sholat telah datang. Bahkan kata al-adhan itu sendiri bermakna al-i'lam, pemberitahuan. Ya. Kata adhan itu sendiri secara bahasa bermakna al-i'lam atau pemberitahuan. Dan juga secara sejarah kalau kita menengok kepada asal usul disyariatkannya azan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bermusyawarah dengan para sahabat juga uh, membahas apa tentang azan ini yang ketiga itu temanya bagaimana mengajak orang ke masjid untuk sholat. Yeah sehingga muncul ide-ide. Ada yang punya ide dinyalakan api, ada yang punya ide ditiupkan trompet, ada yang punya ide dibunyikan lonceng. Tapi itu kan cara-cara, itu kan cara-cara orang-orang di luar Islam, Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Ya. Kemudian eh, Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kepada Abdullah bin Zaid tentang azan dan itu yang kemudian disetujui oleh Nabi SAW. Jadi menengok kepada sejarah azan tampak bahwa azan memang ditujukan untuk memberitahukan datangnya waktu sholat. Ya, sesuai dengan yang ada di dalam hadis ini. Maka dikatakan oleh para ulama uh, waktu azan itu ya saat datangnya sholat itu jangan mundur ya, sebelum apa setelah datangnya kemudian baru azan. Nah ini sekalipun sah ya, tapi kurang sesuai dengan maksud dan tujuan daripada azan. Misal sholat asar ya, tidak sedikit dari masjid-masjid yang baru mengumandangkan azan sholat asar jam misalnya setengah lima atau jam empat lebih sekian. Nah ini sekalipun tadi saya katakan ayat azannya sah ya, namun kurang sesuai dengan maksud dan tujuan daripada azan. Karena itu sudah lewat sekian waktu dari awal waktu masuknya asar. Ya. Itu sudah mungkin lewat setengah jam atau mungkin satu jam ya lebih kurangnya seperti itu. Nah, ini tidak sesuai. Disebutkan juga bahwa al-muadzin mu'taman seorang yang azan itu adalah orang yang diamanahi. Ya. Orang yang diamanahi, dipercayakan padanya. Bab apa? Bab masuknya waktu. Sehingga Seorang muadzin tidak boleh menyepelekan bab ini. Seorang muadzin e, sesungguhnya punya tugas yang sangat penting. Ya, kenapa? Karena dia tadi diamanahi ya, dalam agama ini untuk menyampaikan informasi masuknya waktu sholat. Yang dengan itu banyak konsekuensi. Ya tentunya konsekuensinya bahwa ini sudah masuk waktu sholat sudah sah sholat dilakukan ketika itu bahkan afdolnya dilakukan ketika itu kalau sholat dilakukan sebelumnya berarti tidak sah ya apalagi nanti terkait dengan puasa adan maghrib adan subuh semuanya terkait dengan banyak hukum maka seorang muadzin dia punya tugas yang tugas itu menjadi amanah dia tidak boleh main-main ketika dia di jadikan sebagai muktaman orang yang diamanahi, dia perlu tahu tugas-tugasnya tadi dengan benar. Misal waktu-waktu sholat tidak sembarangan menentukan oh kalau duhur jam 12 kalau asar jam 4 semaunya sendiri nggak bisa begitu secara syar'i tidak bisa begitu dia punya konsekuensi ketika dia ditugasi sebagai muadzin. Harus tahu waktu sholat ya di tiap-tiap waktu dari lima waktu. Dia pun juga tentunya bukan dari sisi jadwalnya kalau di kita sekarang ya dengan jadwal itu juga kebenaran jamnya kalau dia pakai ya jamnya misalnya jangan jam yang apa eh, kecepatan atau terlambat atau baterainya lemah nggak bisa ini urusan urusan besar sholat ya. tidak bisa main-main harus betul-betul mengemban tugas dengan baik karena dia sudah muktaman dalam syariat ini kalau dia tidak bisa seperti itu ya bukan uh, orang yang punya kriteria sebagai muadzin kalau dia nggak bisa amanah nggak bisa apa mengemban tugas dengan baik maka dia bukan punya bukan orang yang punya kriteria sebagai muadzin. Berikutnya juga tentunya seorang muadzin juga mesti mengerti hukum-hukum seputar azan, terutama ya apa yang wajib dan apa yang sunnah. Ya. Kalau terkait dengan kewajiban ya bahwa azan itu sendiri hukumnya wajib, kemudian lafat-lafat azan dengan lafat-lafat yang kita ketahui bersama kemudian tentang sunnah-sunnahnya ya apa saja sunnah-sunnah di dalam adan apa yang boleh apa yang tidak boleh dan seterusnya itu sebetulnya sangat penting diketahui oleh seorang muadzin ya kalau dia memang ingin betul-betul sebagai muadzin yang sesuai dengan apa yang dimaukan oleh syariat karena seorang muadzin pun punya keutamaan besar di sisi Allah Azza wa Jal di mana di hari kiamat kelak pun akan dibedakan. Ya. Bahwa di sana disebutkan al-muadzin atwalun nas a'naqa. Muadzin itu nanti ya Allah bedakan dengan ciri bahwa mereka punya leher yang lebih panjang daripada yang lain. Ya Allah bedakan dengan umumnya manusia ya diberi ciri bahwa mereka adalah selama di dunia menjadi para muadzin, orang-orang yang berjasa bagi umat manusia. Ya. Jadi ini hal yang penting ya. Fikih azan, mempelajari fikih azan, hukum-hukum seputar azan. Kemudian juga termasuk di antara hukum-hukum tersebut terkait dengan waktu azan <clears throat> Tadi disebutkan awal waktu terkecuali apa? Terkecuali uh, sholat fajr. Di sana juga ada adan yang dilakukan sebelum waktu subuh. Nah, adan pertama. Nah, dia juga mesti mengerti. Yang ini di kalangan masyarakat pada umumnya banyak yang tidak tahu Padahal itu adalah sunnah yang sangat-sangat jelas. Sunnah yang sangat-sangat jelas secara dalil. Namun karena masyarakat kita memang ya kondisinya seperti yang kita tahu bahwa e, tidak mendalami bab-bab hukum agama sehingga ketika disebutkan subuh itu ada dua azan merasa heran bahkan sangat heran kok azan ada dua kali Padahal hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Hadis ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau pertanyakan kesahihannya, oh, jelas jawabannya. Itu hadis yang sahih. Di sana ada muadzin yang bernama Bilal, di sana ada muadzin yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Nabi katakan inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Sesungguhnya Bilal azan di waktu malam, artinya belum masuk waktu subuh. Yakni di akhir waktu malam. Fakulu washrabu, makan dan minumlah kalian. Sahur, silakan. Ini baru azan pertama, makan sahur. Hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai ibnu ummi maktum azan. Ketika Ibnu Umi Maktum yang adan, ini berarti memang adan yang itu sudah masuk waktu subuh. Baru berhenti makan. Ya, berhenti sahur. Kemudian melaksanakan sholat subuh. Nah, jadi ini pengecualian dari adan-adan yang lain pada sholat lima waktu. Nah, seorang muadzin harus mengetahui. Dan ulama mengatakan bahwa adzan adalah fardu kifayah wa annal adzan fardu kifayah la fardu ain. Adzan sendiri adalah fardu kifayah bukan fardu ain di mana kalau sudah dilaksanakan di suatu komunitas tidak kemudian tiap-tiap orang adzan sendiri ketika mau sholat ya <clears throat> Karena Nabi mengatakan wal yu'adzin lakum ahadukum. Hendaknya seseorang dari kalian melakukan adzan. Jadi cukup satu, yang lain terwakili. Kemudian di sini mungkin ada masalah lain yaitu ketika orang sholat sendiri mungkin sudah jauh dari waktu sholat ya. Misal, uh, misal dia anggap musafir begitu ya anggap dia musafir. Dia tidak berkewajiban sholat berjamaah. Atau orang-orang yang lain yang punya uzur, misalnya dia e, sakit, ya kemudian sholat di rumah. Ya, bagaimana kalau dia adan, padahal dia tidak dalam jamaah masjid? Bolehkah dia adan? Dibolehkan yang seperti itu adan. Bahkan di sini terjadi perbedaan pendapat ulama di mana sebagian ulama ada yang sampai mewajibkan azan sekalipun dalam kondisi seperti itu. Ala kuli hal kita tidak masuk e, dalam dalam masalah ini karena perlu pembahasan yang cukup rumit ya. Namun paling tidaknya kita mengetahui bahwa di sana ada suatu syariat ya bahwa sekalipun kondisi seperti itu seandainya seseorang tetap mau azan untuk pribadinya ya maka diperbolehkan bahkan sebagian mengatakan disunahkan ya untuk melakukannya jadi uh, <clears throat> itu terkait dengan hukum adan terkait dengan hukum adan kalau musafirin berkelompok <clears throat> bukan sendirian nah di sini lebih ditekankan lagi sebagian ulama mengatakan dia wajib melakukan adan. Musafir yang berkelompok ya seperti nasihat Nabi SAW kepada Malik bin Huwairith ini dengan teman-temannya. Suatu saat beliau dari Nabi SAW di Madinah mau pulang dengan teman-teman dan saudara-saudaranya. Kemudian Nabi SAW berpesan kepada mereka. Termasuk hadis ini. Hadis ini ceritanya begitu. Ya. Bahwa Eh, Nabi katakan kepada mereka wal yu'adzin lakum ahadukum. Nah, itu pesan Nabi kepada mereka yang perjalanan pulang menuju kaumnya. Jadi di sini diambil kesimpulan misalnya suatu kelompok musafirin ya singgah di suatu tempat mau sholat ya ada. Nabi pun melakukan demikian. Mungkin kita ingat kisah Nabi SAW ketika Nabi dalam suatu peperangan kemudian mau sholat subuh ya uh, ketika itu apa semuanya tertidur dan terbangun terlambat kemudian Nabi yang bangun pertama kali dan Nabi membangunkan yang lain lalu mau melakukan sholat subuh berjamaah maka Nabi SAW <clears throat> ya dengan para sahabatnya melakukan sebagaimana sholat sebelumnya artinya biasanya ada azan, ada iqamah, bahkan ketika itu juga ada sholat sunnah qabliyah subuh. Ya, sekalipun sudah di luar waktu ketika itu karena memang terlambat semua ya, <clears throat> ketiduran semua. Nah, jadi itu beberapa hal terkait dengan uh, eh, hukum azan terkait dengan kewajiban atau sunnahnya azan. Kemudian juga diingatkan oleh Syekh Sa'd rahimahullah tentang beberapa sifat muadzin. Kata beliau, "Wa bagai an yakuna al-muadzin sayyitan aminan." Hendaknya seorang muadzin adalah orang yang sayyitan, suaranya e, keras. Ya. Jadi maksud daripada azan adalah apa? Penyampaian informasi tentang datangnya waktu sholat sehingga diperlukan suara yang keras. Alhamdulillah untuk zaman sekarang ada pengeras suara ya. Namun tetap yang namanya sunnah ya tetap sunnah. Sehingga tidak kemudian sunnah ini hilang karena sudah terwakili pengeras suara. Tidak. Tetap disunahkan muadzin adalah seorang yang suaranya keras. Ya. Disebutkan kepada mm, siapa uh, ketika itu siapa Abdullah bin Zaid <clears throat> ketika beliau mimpi kemudian dalam mimpinya diajari azan kemudian Nabi katakan indahlah la ru'ya haqqun insyaallah itu adalah mimpi yang benar insyaallah kemudian Nabi menyuruh untuk mendiktekan kepada Bilal dan Bilal yang menyuarakan Nabi katakan fa innahu anda sautan minka. Karena Bilal suaranya lebih nyaring daripada kamu. Ya. Kemudian juga terkait dengan suara ini di riwayat yang lain juga ada riwayat yang menganjurkan untuk menilai kebagusan suara. Ya. Abu Mahdzurah salah satu muadzin juga Disebutkan di sana bahwa dia adalah Hasan As-Saud. Suaranya bagus. Sehingga disimpulkan oleh sebagian ulama ini juga salah satu yang bisa menjadi kriteria untuk dipilihnya seorang muadzin. Walaupun ini semuanya nggak mutlak dalam arti tidak bisa tidak, bukan. Namun ini adalah kriteria-kriteria yang diutamakan. disunahkan begitu. Kemudian berikutnya Syekh mengatakan aminan, seorang yang amin, amanah. Nah, tadi kita telah terangkan al-muadzin mu'taman. Jadi jangan seorang muadzin saya nanya sendiri, mau kapan, ya? Mau azannya waktunya benar apa tidak, enggak bisa begitu. Muadzin ini amanah. Amanah dari agama ini. Tidak bisa main-main. Kemudian aliman bil wakti. Dia orang yang tahu tentang waktu. Ya, tahu tentang waktu. Kalau dulu eh, terutama saat belum ada jadwal-jadwal ini ya. Ya, dia harus mengerti waktu zuhur apa mulainya, yaitu tergelincirnya matahari dari tengah-tengah sudah ke arah barat. Waktu asar apa? Waktu asar itu kapan mulainya dan kapan berakhirnya zuhur? Mulainya yang itu juga berakhirnya zuhur adalah apa? Ketika uh, bayangan tiap-tiap benda satu kali yakni seukuran ya seukuran ada benda satu meter bayangannya satu meter nah ini akhir zuhur, awal asar. Di sini pun ada suatu hal yang penting diketahui ya yaitu bahwa di bulan-bulan tertentu bayangan itu akan selalu lebih daripada benda aslinya. Ya. Kenapa? Karena pada saat matahari di tengah-tengah yang mestinya tidak ada bayangan, tapi tetap masih ada bayangan yang ulama sebut dengan fayuz zawal. Nah, ini pada bulan-bulan tertentu di mana ketika matahari tidak lurus di timur, tengah-tengah tapi dia agak geser ke arah utara. Ya, bulan-bulan tertentu seperti itu ya kan. Nah, dia harus tahu. Jadi, kalau begitu untuk waktu asar tadi ya, masuknya adalah ketika bayangan benda uh, seukuran benda itu plus tadi bayangan yang nggak hilang itu. Nah, harus tahu begitu muadzin. Tidak bisa salah-salah. Akhirnya kapan? Waktu asar itu. Akhirnya adalah ketika tiap benda bayangan dua kali lipatnya atau sudah mulai kuning. Mungkin nanti melihat sekarang ini kan sudah kuning ya. Terlihat dari sini sana tuh melihat sana sudah kuning kan nggak putih lagi itu. Sinar mataharinya bukan putih lagi sudah kuning. Ini sudah habis waktu asar sekarang. Bukan waktu asar itu sampai maghrib, bukan. Salah. Waktu asar sampai maghrib. Itu berlaku kalau sampai maghrib bagi kondisi darurat. Misal, seorang wanita baru suci dari haidnya sekarang ini Ya, sekarang kalau di jam 5 lebih 10 menit saya lihat itu sinar matahari sudah kuning. Ya. Ini bagi orang yang bukan darurat kalau sholat asar sekarang sudah di luar waktu. Ya. Ini kata Nabi ibarat seperti sholatnya orang munafik ini. Mengulur-ngulur. Ya. Bukan sholat pada waktunya tapi mengulur-ngulur. Adapun bagi orang yang darurat seperti tadi kita contohkan wanita yang baru suci di saat ini, dia boleh melakukan. Atau wanita bahkan baru suci ya 10 menit sebelum maghrib tetap sholat asar. Nah, begitu. Jadi muadzin harus tahu ini semua. Kemudian uh, waktu maghrib kapan masuknya waktu maghrib? Waktu maghrib adalah dengan tenggelamnya matahari. Betul-betul tenggelam sekalipun masih ada sisa-sisa sinar matahari. Ya, kadang masih tampak terang. Tapi matahari sudah tenggelam, sudah masuk waktu maghrib. Jangan, oh masih terang ya, belum azan lah, nanti tunggu gelap. Nggak bisa begitu muadzin. Bukan ukurannya gelap atau terang, tapi ukurannya adalah tenggelamnya matahari atau belum tenggelam. Kalau bulatan matahari, kurs asyams istilahnya, bulatan itu sudah masuk di bawah ufuk, di ufuk tidak terlihat lagi sekalipun masih terang, maka itu sudah masuk waktu maghrib. Ya. Kapan berakhirnya waktu maghrib? Berakhirnya adalah uh, ketika warna-warna kemerahan di langit itu hilang. Yang itu berarti masuk waktu isya. Ya, yang itu artinya masuk waktu isya. Jadi tidak ada jeda antara maghrib dan isya. Keluar maghrib masuk isya. Begitu pula tidak ada jeda antara zuhur dan asar. Keluar zuhur masuk asar. Tapi antara asar dan maghrib ada jeda apa enggak? Ada jeda. Ya, bagi waktu yang ikhtiar. Waktu yang normal ya, bukan untuk yang darurat. Waktu isya masuk kapan berakhirnya? Bukan isya berakhir dengan masuknya waktu subuh. Bukan. Waktu isya hanya sampai pertengahan malam. Kata Nabi SAW bahwa waktu isya ila nisfil lain. Dan waktu isya itu sampai tengah malam. Ya. Jam berapa tengah malam itu? Apa jam 12? Enggak mesti jam 12. Enggak mesti jam 12. Tengah malam itu ya Malam dibagi dua. Di mana itu pembagiannya? Jatuh di jam berapa? Itulah tengah malam. Malam itu dimulai kapan, berakhir kapan? Mulai dari tenggelam matahari, berakhir dengan masuknya subuh. Itu malam. Hitung berapa jam, bagi dua. Jatuhnya jam 11, berarti jam 11 sudah tengah malam. Jatuhnya jam 11.30, berarti tengah malam 11.30. Ya. Jatuhnya mungkin jam 12, ya jam 12. Nah, tergantung. Ini satu waktu dengan waktu yang lain bisa berbeda, satu tempat dengan tempat yang lain bisa berbeda. Ada daerah-daerah yang malamnya panjang, siangnya pendek. Ada waktu-waktu yang malamnya lebih panjang daripada waktu yang lain. Nah, ini harus diketahui. Dan waktu Isya itu bisa memanjang sampai subuh bagi kondisi wanita atau bagi kondisi darurat. Seperti yang tadi saya contohkan, wanita yang baru suci setelah tengah malam. Sebelum subuh, maka lakukan sholat isya. Begitu. Ya. Kapan masuk waktu subuh? Setelah itu, masuk waktu subuh adalah dengan terbitnya fajar. Fajar pun harus dia tahu ada fajar sadik, ada fajar kadik Fajar sadik. Malam itu gelap, ya kan? Ketika muncul cahaya, tapi cahaya itu tidak di ufuk, cahaya itu naik ke atas. Ini fajar tapi fajar kadhib namanya. Fajar kadhib. Istilahnya kadhib e, itu istilah ya sudah menjadi istilah. Kadhib itu dusta. Jadi fajar yang dusta, bukan fajar betulan. Ya. Yeah. Kapan menjadi fajar sadiq, fajar yang betulan? Yaitu ketika cahaya itu di ufuk ya kita lihat pojok-pojok itu mulai putih putih putih putih nah itulah fajar sodik terutama yang timur mulai putih ya itu fajar sodik itu masuk waktu subuh dan itu akan berjalan ya akan berjalan nanti semakin ke barat apa warna terangnya yang di barat semakin habis ya, sedikit demi sedikit begitu seolah-olah malam itu berjalan memang begitu berjalan ya Sebagaimana maghrib di barat masih terang, di timur sudah mulai gelap. Gelap itu pun berjalan. Ya. Nah, itulah waktu-waktu sholat. Dan subuh kapan berakhirnya? Berakhirnya adalah dengan terbitnya matahari. Nah, seorang muadzin harus paham waktu-waktu tersebut. Sekarang alhamdulillah telah dibantu dengan jadwal-jadwal itu. Jadwal yang dihitung berdasarkan perhitungan matahari. Nah, ini dibenarkan ya, artinya dibenarkan di sini eh, bahwa dihitung dengan perhitungan matahari. Ya, karena Nabi SAW mengaitkan waktu sholat dengan matahari. Akimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr. Ya, dikaitkan dengan perjalanan matahari. Kapan tenggelam, kapan terbit dan seterusnya dan itu bisa dihitung. Beda dengan waktu masuknya Ramadan Nabi kaitkan dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Waktu sholat Nabi Nabi kaitkan dengan apa? Dengan perjalanan matahari dan tidak mesti kita melihat. Ya, artinya tidak mesti kita melihat uh, seperti yang tadi kita sebutkan bisa dihitung. Karena apa? Ya, karena kondisi yang kita tahu bahwa kadang mendung dan seterusnya. Ya. Alhamdulillah dengan ini uh, mempermudah ya asalkan si pembuat jadwal adalah orang yang ahli dan dipercaya, terpercaya, begitu ya, ahli dan terpercaya. Sehingga bisa dijadikan sandaran dalam penetapan waktu-waktu sholat. Ya. Nah, muadzin sudah dimudahkan. Sekarang ada jadwal, asalkan jadwal itu pun ya dia selalu update ya, istilah sekarang update dia Jangan jadwal yang sudah lama dipakai entah benar atau enggak, ya kan? <clears throat> Sudah sekian tahun yang lalu. Coba, alhamdulillah pemerintah kita juga punya perhatian <clears throat> dan mungkin bisa di apa diminta dari uh, instansi terkait dengan jadwal ini tentang jadwal-jadwal tersebut, ya. Dikembali bahwa muadzin harus mengetahui itu aliman bil waqt. Dan juga terkait dengan aliman bil waqti ini ya perlu saya ingatkan juga di sini ada kadang-kadang untuk bulan Ramadan. Nah, di sini kadang ada ada masa-masa di mana uh, waktu itu mungkin dimajukan atau dimundurkan oleh biaya-biaya tertentu ya waktu sahur ya azannya seolah subuh itu lebih cepat ya kenapa lebih hati-hati biar enggak sampai makan dalam kondisi sudah masuk subuh maghrib malah dimundurkan ya biar lebih mantap masuknya maghrib <clears throat> ya kadang ada sebagian pihak yang melakukan pergeseran nah kita kalau muadzin tidak ya, harus tepat subuh adanya adan ya jangan bermaksud menjaga puasanya orang tapi kita dalam bab sholat salah begitu juga maghrib ya Nabi menyuruh kita mempercepat untuk buka puasa jangan malah dimundurkan nah jadi muadzin juga mesti tahu hal itu ya Makanya disebutkan sifat yang berikutnya mutaharrian lahu. Tahar itu teliti. Teliti terhadap waktu itu. Tidak menggampangkan waktu. Li'annahu a'zam li husulil maqsud wa yakfi man yahsul bil i'lam Ya. Jadi harus teliti dalam bab waktu. Syekh as mengatakan Wal hadis yadullu ala al adzan fil hadar was safar. Dan adzan merupakan kewajiban baik saat kita iqamah artinya koma afwan mungkin bahasa kita e, tercampur ya istilah e, eh, ikoma yang saya maksud tadi bukan iqamah salat tinggal mukim ya mungkin saya rubah ke bahasa Indonesia yang ma'ruf azan wajib saat kita mukim sebagaimana juga saat kita safar begitu <clears throat> wal iqamah adapun iqamah yang artinya gandengannya azan minta mamil azan ini termasuk dari kesempurnaan azan ya sehingga jelas disunahkan untuk iqamah ya e, terkait dengan tadi yang kita sebutkan kalau dalam bab uh, sholat jamaah dan lain-lain jelas ini termasuk daripada azan yang wajib ya wajib dilakukan ya tentu juga di sana ada perincian bab perbedaan pendapat ya ulama tentang e, misalnya orang sendirian sholat apakah iqomah atau tidak ya. Nah, jadi boleh dia iqamah juga, disunahkan juga untuk melakukan iqamah. Kemudian disebutkan pula oleh beliau rahimahullah waradat an nusus al al-kathira bi fadlihi wa kathrati thawabihi wa istihbab ijabatihi telah datang beberapa nas atau nas yang banyak terkait keutamaan adan juga terkait uh, banyaknya pahala serta terkait disunnahkannya menjawab adan. Ya, menjawab adan merupakan sunnah, bukan wajib tapi sunnah. Dan kita uh, dianjurkan untuk menjawab dengan mengharap keutamaan yang besar karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW keutamaan-keutamaan itu <clears throat> di antaranya adalah jaminan masuk ke dalam surga bagi yang menjawab dengan benar-benar. Ya. Kemudian juga ada syariat berikutnya yaitu azan apa namanya doa setelah azan. Adapun bab menjawab juga tentu di sana juga ada perincian para ulama. Intinya kita menjawab seperti lapat-lapat adzan, faqulu mithla ma al-muadzin. Ucapkan seperti yang dikatakan muadzin. Kecuali di hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah atau hayya 'ala kita dianjurkan juga menjawab dengan yang lain yaitu dengan hauqalah yaitu la haula wala quwata illa billah. Namun kalau kita tetap mau menjawab dengan hayya ala shalah atau hayya 'alal falah juga boleh. Karena di sini ada dua keterangan. Yang pertama tadi kita sebutkan faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Berarti sama. Hayya 'alas shalah dikatakan oleh muadzin, kita pun menjawab hayya 'alas shalah. Ini menurut lafaz ini. Menurut lafaz yang lain ya disebutkan dengan menjawab la haula wala quwata illa billah. Jadi semuanya benar. Seperti diterangkan oleh para ulama. Dan juga masih ada beberapa tata cara menjawab azan, namun apa yang kita sebutkan itu yang uh, masyhur ya. Sehingga mungkin kita cukupkan dengan itu. Ya, untuk lebih rinci ya bisa dibaca buku-buku fikih dalam bab ini. Kemudian Disebutkan di sini doa adzan wa yaqul Allahumma rabb hadhihi da'wati Ini doa adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi Ya. Yang artinya Allahumma ya Allah Rabb hadhihi da'wati tammah Rabb panggilan yang sempurna ini as qa'imah dan Rabb salat yang tegak hati Muhammadanil wasilata wal fadilah berikan kepada Muhammad wasilah dan fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah dan bangkitkanlah beliau pada uh, kedudukan yang terpuji yang engkau telah janjikan ya yeah. Nah ini doa setelah adan dan di sana juga ada doa yang lain. Namun ini yang masyhur dari doa doa adan. Kemudian thumma yad'u li nafsihi li'annahu min mawatinil ijabah allati yanbaghi lid qasduha. Kemudian yad'u li nafsihi berdoa untuk dirinya. Berarti ini yakni di luar doa tadi yakni doa yang bebas ya. Doa yang bebas sesuai dengan kepentingan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Li'annahu min mawatini al-ijabah karena itu adalah salah satu dari tempat-tempat atau waktu-waktu terkabulnya doa alladhi allati yambagi lidda'i qasduha yang semestinya seorang yang berdoa mencari waktu tersebut atau memanfaatkan waktu tersebut. Nah, jadi ini adalah doa antara azan dan iqamah. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis la turaddu uh, ad-da'wah bainal azan wal iqamah. Doa yang antara azan dan iqamah tidak tertolak. Jadi ini merupakan salah satu waktu di mana doa kita insya Allah akan terkabul, maka dimanfaatkan untuk berdoa di saat-saat tersebut. Nah, ini beberapa hukum yang terkait dengan adzan ya. Dan ini bagian atau salah satu bagian dari tiga bagian yang terkandung pada hadis ini. Nampaknya Eh, kita lanjutkan pada kesempatan yang lain untuk bagian-bagian yang lain dari hadis ini karena uh, apa waktu sudah habis ya. nah. semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan kita cukupkan dulu subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين ada pertanyaan Adhan saat anak lahir dan ketika menguburkan jenazah Ketika menguburkan jenazah tidak ada dalil, tidak ada contoh Adhan saat menguburkan jenazah Adapun ketika bayi telah lahir maka hadisnya lemah hadisnya lemah sehingga tidak diamalkan tidak boleh diamalkan. Allahumma a'lam.